hampir atau ada di antara kita yang belum merasakannya atau mendapatkannya. Tatkala dia sendiri di atas sunnah atau di daerahnya sendiri, atau orang-orang yang bersamanya sedikit fayajid da'fan wastid'afan dia akan mendapati dan dia merasakan kelemahan dan dilemah merasa lemah di hadapan orang-orang yang mereka menjauh dan membenci sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla berfirman: "Wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ard" تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون dan ingatlah nikmat Allah bagi kalian tatkala kalian dalam keadaan sedikit mustad'af sedikit dan dianggap lemah di atas bumi ini takhafun kalian takut an yatakhattafakum an nas akan dihancurkan atau dibinasakan oleh manusia. Fa kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan yukatsir ahli sunnah memperbanyak ahli sunnah sehingga menguatkan qalbal mu'min menguatkan hati seorang mukmin untuk berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa an-nas sumiyan nas li isti'nas manusia ini dinamakan manusia karena dia butuh kepada isti'nas, butuh kepada orang lain. Ketika kita sendiri atau sedikit kita merasa lemah. Ketika banyak maka kita merasa ada kekuatan dan ta'id pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Fanahmadullah kita memuji Allah atas kemudahan yang Allah berikan dan nikmat Allah memperbanyak ahlus sunnah di tempat kita atau di tempat-tempat ahlus sunnah yang lainnya. Fa ikhwani seperti yang sudah antum baca semua bahwasanya judul pembahasan kita adalah kenikmatan surga yang didambakan. Fa <clears throat> Berbicara tentang surga Al-Jannah Ini tidak bisa lepas dari lawannya Itu An-Nar Berbicara tentang surga Tidak bisa lepas dari An-Nar dari neraka Allah Azza wa Jal Oleh karena itu kita dapat di dalam Ayatul Quran Ayat-ayat Al-Quran Dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penyebutan al-jannatu wan-nar bergandengan. Demikian pula seperti itu pula penyebutan eh, at-tauhid wasyirk, penyebutan tauhid dan syirik, penyebutan iman dan kufur, penyebutan uh, as-sunnah wal bidah disebutkan banyak berbarengan di dalam ayatul Quran dan ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hada min uslubil Qur'ani wa ahlul hadits dan ini termasuk metode Al-Quran dan As-Sunnah menyebutkan sesuatu dan menyebutkan lawannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah nazzala ahsan al-hadithi kitaban mutashabihan mathani. Allah yang menurunkan Al-Quran, pembicaraan yang dia itu merupakan kitab mutashabih yang serupa, serupa fi itqani alfadihi wa balaghati maani serupa pada kesempurnaan lafaz-lafaznya dan juga serupa pada dalamnya makna-makna Al-Qur'an mutasyabihan mathani dan juga termasuk dari sifat Al-Qur'an dan juga tentunya hadis Rasulullah adalah sifatul mathani sifatul mathani itu menyebutkan sesuatu dan menyebutkan lawannya karena seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya sesuatu itu semakin jelas ketika disebutkan bersamanya lawan daripada sesuatu tersebut. Ad-diddu yudhiru husnahu ad-diddu wa bididdiha tatabayyanul asyau Sesuatu itu semakin jelas jika disebutkan lawannya dan lawan itu menjelaskan lawan daripada sesuatu tersebut. Fa, walaupun judulnya kenikmatan surga yang didambakan namun insya Allah akan kita baca secara ringkas beberapa dalil atau hadis tentang sifat penghuni atau sifat neraka Allah Azza wa Jalla biiznillah subhanahu wa ta'ala ayuhal ikhwa an-ni'mah kenikmatan adalah sesuatu yang manusia itu ya tamat bihi. Manusia itu bernikmat nikmat dengannya atau bersenang-senang dengannya. Wa kullu ni'matin tazul dan setiap nikmat itu akan hilang, akan terputus kecuali nikmatul jannah. Kenikmatan surga Allah Azza wa Jal. Dan setiap nikmat di dunia ini akan terputus kecuali nikmatul ilmu wal iman kenikmatan ilmu dan kenikmatan al-iman sebagaimana yang disebutkan oleh al-Imam Ibnul Al-Qayyim rahimahullah setiap nikmat akan terputus kecuali nikmatul ilmu dan nikmatul iman mudah-mudahan Allah azza wa jalla menjadikan dan menyempurnakan iman-iman kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang beramal dengan ilmu yang telah kita pelajari ayyuhal ikhwa <clears throat> Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda asdaqu ma yaqulul qail Sesungguhnya bait puisi syair Arab yang paling jujur adalah apa yang dikatakan oleh Labid ibn Rabi'ah al-Amiri, seorang penyair jahiliyah yang kemudian mendapati Islam dan beriman dengan Nabi alaihi salatu wassalam. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أصدق ما يقول القائل ما قاله لبيد ألا كل شيء ما خل الله باطل وكل نعيم لا محالة الزائل وكل امرئ يوما سيعلم سعيه إذا كشفت عند الإله المحاصل segala sesuatu selain Allah maka dia adalah batil sia-sia segala sesuatu selain Allah yang tidak terkait dengan Allah azza wa jalla tidak terkait dengan Allah imma ma'rifatullah imma mengenal Allah atau melakukan perintah Allah dan menjauh dari larangan Allah maka dia adalah perkara batin. Wa kullu na'imin dan setiap na'im la mahalata za'idu tidak ada kecuali dia akan za'il akan musnah. Kata Rasul illa na'imul jannah. Ya kecuali kenikmatan surga Allah Azza wa Jalla fahiya na'imun la tanqati'. Kenikmatan surga adalah kenikmatan yang tidak akan pernah terputus. Laha awaluha walaysa laha akhir. Ada awalnya dan tidak ada akhirnya dan setiap orang akan mengetahui usaha dan amalannya idza kusyifat indal ilahil mahasilu saat nanti di hadapan Allah akan dibukakan semua amalan dan rahasia yang telah dilakukan oleh manusia. Hadhihi ni'am. Inilah nikmat Fakulu na'imin pasti akan musnah dan terputus kecuali nikmatus surga. Kemudian al-jannah ayuhal ikhwah surga yaqulu al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah setiap kata dalam bahasa Arab ijtama'a fi jim wa nun. Setiap kata yang dia itu di dalam bahasa Arab kata yang adanya huruf di dalamnya ada huruf jim dan huruf nun maka dia memberikan makna al-istitar wal khafa. Maknanya itu istitar, tersembunyi. Wal khafa atau tersamarkan. Antum lihat kamus, setiap kata yang ada jim dan nun itu pasti ada makna itu. Al-istitar wal khafa. Misalkan jin. Ada jim dan nun. Dia tersembunyi, kita tidak melihatnya, jin. Junnah tameng. Dia menyembunyikan manusia dari pukulan pedang dan tombak. Janin, janin yang ada dalam perut perut ibunya. Demikian pula junun gila. Junun. Dikatakan junun karena akalnya itu tertutup, tersembunyi. Tertutup. Dia nggak bisa nampak akalnya digunakan dalam tasarrufat. Wal jannah demikian, demikian pula surga Allah Azza wa Jal. Jadi kalau kita berbicara tentang kenikmatan surga, kita akan berbicara tentang sebuah kenikmatan yang itu masih rahasia dan gaib. Masih rahasia dan gaib. A'adattu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. aku siapkan bagi hamba-hambaku yang salihin kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata mereka belum pernah didengar oleh telinga mereka dan belum pernah terbetik dalam hati mereka ada ayat ada ahadis mengabarkan tentang kepada kita tentang surga kenikmatan surga sifat-sifat nikmat surga tapi dia adalah akhbar berita yang makna yang maknanya kita tahu, makna daripada kata tersebut kita tahu, tapi hakikatnya kita tidak mengetahuinya. Hakikat dari kenikmatan surga adalah sesuatu yang tidak kita akan mengetahuinya dan tidak akan uh, tahu hakikatnya kecuali setelah kita dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita mendengar, kita berbicara dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk merasakan nikmat surga Allah Jalla wa ala. Kemudian eh, nikmat surga ini siapa yang mendambakannya? Siapa yang menginginkan surga? Soal, pertanyaan. Siapa yang menginginkan surga? Ada yang bisa menjawab? Kenikmatan surga yang didambakan. Siapa yang mendambakan surga? Soalnya mudah. Insya Allah jawabannya juga mudah. Endalah. Siapa yang menginginkan surga? Tentunya surga adalah sesuatu yang didambakan oleh orang-orang yang beriman dengan adanya surga dan neraka Allah. Sama saja apakah dari kalangan ummatul Islam atau ummatul Nasrani, orang-orang Nasrani atau ummatul Yahud. Orang-orang yang mereka meyakini orang-orang yang mereka meyakini adanya surga dan meyakini adanya al-jaza ba'dal ba'd akan ada pembalasan setelah dibangkitkan oleh Allah mereka mendambakan surga dan surga ini tidak didambakan oleh setiap manusia karena ada di antara manusia-manusia yang tidak beriman aslan dengan yaumul akhir. Ada orang-orang yang mereka tidak beriman dengan apa? Dengan yaumul akhir. Manusia ini ayuhal ikhwa pernah ana sebutkan, saya sebutkan. Mereka berbeda pada tujuan. Berbeda pada tujuan, berbeda pada keinginan. Berbeda pada sesuatu yang diimpikan dan didambakan oleh mereka. Kalau kita mengatakan semua manusia menginginkan surga, jawabannya keliru, salah. Ada manusia yang tidak menginginkan surga. Ada manusia yang tidak mendambakan surga. Karena memang dia tidak beriman dengan surga. Manusia pada keinginan, matalib, obsesi, mereka berbeda. Pada sesuatu yang didambakan, diimpikan, mereka berbeda kecuali satu. Yang mana manusia sepakat untuk memperoleh perkara tersebut. Apakah dia muslim, Apakah dia kafir? Apakah dia musyrik? Semua sepakat pada sesuatu tersebut. Untuk sampai dan semua mendambakan perkara perkara itu. Yaitu tumaninatul qalb wal bu'd anil huzni wal hammi wal gham. Manusia ini sepakat. Mereka hidup dalam keadaan jiwanya tenang dan hatinya tidak ditimpa kegelisahan kekhawatiran dan kegundahan. Manusia semua sepakat pada perkara tersebut. Walaupun dia kafir, walaupun dia musyrik. Maka kita akan mendapati ada orang meniti satu jalan, satu metode untuk mencapai keinginan keinginan ini. Ada dengan cara meditasi ala biksu dan budaisme. Ada dengan cara tersebut. Ada yang ingin mencari ketenangan dengan cara berkeliling traveling, berjalan dia. Ya. Yang dia inginkan adalah tuma'ninatul qalb wal ibtiad anil huzn wal gham. Ada orang yang tidak menginginkan harta ada. Ada orang tidak menginginkan popularitas ada. Ada orang yang tidak menginginkan jabatan ada. Tapi semua orang sepakat pada perkara tersebut yaitu rahatul qalb wal ibtiad anil huzn wal gham wal ham. Tinggal siapa yang menempuh jalan yang benar. Karena salah mengambil jalan, maka tidak akan menghasilkan apa yang diinginkan olehnya. Wahadin ni'mah dan kenikmatan ini adamul gham wa adamul huzun wa adamul ham, ini tidak bisa didapatkan dengan sempurna kecuali oleh al-mu'minun orang-orang yang meniti al-Islam dan mutaba'ah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kenikmatan ini akan semakin disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga Allah jalla wa ala dan akan kita baca sebagian hadis yang mengisyaratkan kepada perkara tersebut wa ala kull ayyuhal ikhwa nikmatul jannah nikmatul surga seperti nikmat-nikmat yang lainnya ya ada jalan yang mengantar manusia kepadanya. Barang siapa yang menginginkan kekekalan dalam surga Allah, meniti jalan selain jalan yang digariskan oleh Allah dan yang dititi oleh Rasulullah, maka dia tidak akan sampai pada kenikmatan surga Allah dan keabadian surga. Fanahnu na'lam dan kita telah mengetahui dan kita membaca bapak kita Adam alaihissalatu wassalam lamma talaba al-khulud fil jannah min jihati syajarah ukhrija minha. Tatkala Adam alaihi salatu wassalam bapa kita Nabi mencari kenikmatan surga, kekekalan dalam surga dari jalan pohon yang Allah Subhanahu wa taala larang, maka apa akibatnya? Hah? Dikeluarkan dari surga Allah Azza wa Jalla dikarenakan hikmah Allah yang mengharuskan demikian. Bagaimana selain Adam alaihissalatu wassalam jika kita mencari kenikmatan surga dengan jalan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diizinkan maka kita tidak akan sampai. Akad al kufar, orang-orang kafir, al-yahud nasara, mereka yang juga menginginkan surga seperti kita, mereka yang mengatakan kami akan tinggal dalam neraka dalam waktu yang singkat dan akan digantikan oleh muslimun. Hai had, bahkan mereka akan dikekalkan dalam neraka Allah azza wa jalla tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'ala al-yabasi kamu menginginkan keselamatan dari neraka Allah ingin masuk ke dalam surga sedangkan kamu tidak meniti jalannya jalan yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hada muhal ini perkara yang mustahil dan tidak akan bisa sesungguhnya perahu itu tidak berlayar di di daratan. Ayuhal ikhwa, kenikmatan surga atau naimul jannah diinginkan dan dinambahkan oleh muslim al-mu'min al-muttaqi yang bertakwa kepada Allah wa nususus syar dan nas-nas Al-Qur'an demikian pula hadis Rasulullah demikian permintaan para sahabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau anjuran Rasulullah kepada para sahabatnya atau ikrar penetapan pengakuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya menunjukkan bahwasanya ghayatu amalil mu'min dukhulahul jannah bahwasanya puncak dari keinginan dan tujuan seorang mukmin adalah dimasukkan ke dalam surga Allah azza wa jalla faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lil fata mada taqulu fi salatik Suatu saat Rasulullah berkata kepada salah seorang pemuda dari kalangan sahabatnya, apa yang kamu ucapkan di dalam solatmu? Faqala atashahad wa aqulu Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udhu bika minan nar. Wa amma ini fala uhsinu dandanatak wala dandanata ashabik. Dalam riwayat yang lain wala dandanata Muad. "Fakala Nabi sallallahu alaihi wasallam fahaulahuma nudandin. Rasul bertanya kepada pemuda itu, dia kemudian mengatakan, Ya Rasulullah, yang saya ucapkan di dalam solatku adalah, saya bersyahadat, yakni bertasyahud, kemudian saya berdoa kepada Allah, Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga, dan jauhkan saya dari neraka Allah. Permintaannya simpel, sederhana masukkan saya ke dalam surga dan jauhkan saya dari neraka Allah Azza wa Jalla. Adapun saya ya Rasulullah la uhsin dandanatak wala dandanata ashabika. Adapun saya ya Rasulullah tidak mampu untuk melakukan dandanah seperti yang kamu lakukan dan seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabatmu. Dalam riwayat yang lain seperti yang dilakukan oleh Muaz dalam hadis Jabir bin Abdullah disebutkan riwayat ini setelah penyebutan kisah Muad yang ma'ruf, kisah Muad yang sudah banyak di antara kita yang telah mengetahuinya. Kisah Muad yang sholat bersama kaumnya kemudian beliau memanjangkan sholatnya. Kata, kata dia ya Rasulullah ana atau saya tidak mampu mengucapkan dandana. Dandana itu adalah an yatakallam rajul bi yusma wala yufham. Yaitu seseorang dia mengucapkan ucapan didengar liriknya tapi tidak dipahami kata-katanya. Maksud pemuda ini ya Rasul, saya tidak mampu berdoa seperti doanya kamu dan teman-temanmu. Saya cuma mampu atas syahad wa akul, cuma mampu mengatakan ya Allah, masukkan saya ke dalam surga dan jauhkan saya dari neraka Allah. Kata Rasul, haulahu manudandin. Di sekitar itu kami berputar, kata Rasul. Artinya ibadah yang dilakukan oleh Rasul, doa yang dipanjatkan oleh Rasul, intinya adalah masuk ke dalam surga, diselamatkan dari neraka Allah Azza wa Jal. Menunjukkan pula ayuhal ikhwa, ayuhal mu'minun, al-jannah dia bukan maksus bi ta'ifatin muayyan. Surga ini dia bukan dihususkan untuk sekelompok manusia tertentu. Para nabi saja, para rasul saja, tidak atau orang-orang yang banyak ibadahnya saja atau orang-orang yang pandai berbahasa Arab saja tidak. Surga ini Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang dia bersama Rasul yahulu haulal jannati wa, wal, wal, wal, wal isti'ada minan nar. Bagi orang-orang yang dia juga berputar bersama Rasul untuk meminta surga kepada Allah dan dijauhkan dari neraka Allah Azza wa Jalla haulahuma Nudandin. Demikian pula hadis Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu sudah sering kita sebutkan atau atau sudah sering antum mendengarkan bahwasanya dia mendatangkan kuntu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwudu'ihi saya membawa kepada Rasul alaihi wasallam air untuk berwudu faqala Rasul Rasul mengatakan minta kamu kata Rabi'ah as'aluk murafaqata fil jannah aku minta menemani kamu di dalam surga kata Rasul aw ghaira dzalika ya Rabi'ah mungkin yang lain ya Rabi'ah kata Rabi'ah huwa dzaka ya Rasulullah itu adalah permintaanku ya Rasulullah ya itu adalah permintaanku tidak ada lain faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inni ala nafsika bikasratis sujud. Maka tolong saya untuk mendoakan kamu agar dimasukkan ke dalam surga dengan kamu memperbanyak sujud, memperbanyak salatun nafilah, salat-salat sunnah. Ayuhal ikhwah, ni'mul jannah, kenikmatan surga Allah sebutkan mujmalan wa mufassalan. Allah sebutkan secara global dan secara rinci di dalam Al-Quran. Demikian pula di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, global di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala bercerita atau mengatakan tentang orang-orang yang Allah siapkan bagi mereka surga. Tatajafa junubuhum عن المضاجع يدعون ربهم ila akhir al-ayat. Dan di dalam ayatnya Allah mengabarkan bahwasanya surga itu seperti dalam hadis Rasulullah kenikmatannya tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar dan tidak pernah terbetik. Ini mujmal. Artinya kenikmatan surga sesuatu di luar gambaran kita. Kenikmatan surga sesuatu dia di luar nalar akal manusia. Bagaimanapun kita berkhayal, maka surga itu lebih besar dan lebih agung daripada khayalan kita. Antum atau kita pernah membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang akhir penduduk surga yang dimasukkan ke dalam surga dan dia merupakan penduduk surga yang derajatnya paling bawah. Kata Allah Azza wa Jalla tamanna. Coba kamu berkhayal. Dia berkhayal sampai putus khayalannya. Kata Allah berkhayal lagi. Berkhayal terputus amalannya hatta qata al bihil amani. Sampai dia tidak lagi mampu berkhayal. Coba kalau antum mampu berkhayal seperti apa? Coba antum berkhayal kenikmatan surga. Ya. Dan akal manusia ini dia akal manusia ayuhal ikhwah dia tidak mampu berhayal melewati sesuatu yang pernah dilihat atau dirasakan atau didengar. Akal manusia ini Mahma takhayal, antum coba hayalkan manus makhluk yang paling sadis dan kejam. Ini contoh. Antum tidak akan mampu keluar dari makhluk yang mempunyai mata atau tidak mempunyai mata karena ada manusia yang tidak mempunyai mata buta punya hidung, punya telinga, punya kepala. Dia akan yadur haula hadhi, hayalannya akan berputar di sekitar ini. Karena memang nalar manusia nggak mampu untuk keluar dari apa yang dia lihat, yang dia dengar dan dia apa? rasakan. Makanya Allah mengatakan Rasul mengatakan mala ainun ra'at kenikmatan surga itu belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh manusia. Bagaimanapun kita menghayal, kata Rasul hatta qata'al bihil amali sampai terputus amani hayalannya. Kemudian kata Allah, lakadhalik wa ashratu amthaliha. Bagimu hayalanmu dan sepuluh kali lipat bersama hayalanmu. Artinya penduduk terakhir surga, kenikmatannya saja, puncak hayalannya dilipat gandakan sepuluh kali lipat oleh Allah Azza wa Jalla. Ini mujmal. Mujmal. Secara global. Demikian pun dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Muslim. Rahimahullah fi sahih di dalam sahihnya. Kata Rasul, yu'ta bi an'ami ahli dunia min ahli nar. Didatangkan penduduk dunia yang paling nikmat, yang paling senang, paling berbahagia. Kira-kira siapa di zaman sekarang? Bill Gates, Hah? Pemilik apa itu? Microsoft Word. Microsoft. Kalau dia yang paling kaya didatangkan dia waliyadu billah kalau dia termasuk penduduk neraka Allah ya'udzu billah karena dia masih hidup belum meninggal. Taruhlah dia ini contoh. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah bagi untuk Islam. Didatangkan atau yang sudah pasti Firaun didatangkan yugmas finnari yaumal kiamah kemudian dicelupkan sekali celup satu detik di dalam neraka Allah kemudian dikeluarkan fayuqal kemudian ditanya hal ra'aita ni'matan qad hal marra bika khairun qad apakah kamu pernah melihat satu kenikmatan Apakah kamu pernah merasakan satu kebaikan di dunia? Kata dia, la. Satu detik dalam surga sekali celupan menjadikan dia lupa semua kenikmatan yang dia sudah yatamat tadi di dunia. Sebaliknya yu'tam bi di ahli dunia min ahli jannah. Sebaliknya didatangkan orang yang paling sulit paling susah, banyak sakit, nggak punya harta, nggak punya keluarga, dihina, nggak punya jabatan, la syai indah, tidak ada sesuatu padanya. Yudfa bil abwab, kalau datang diusir oleh orang, dipandang bukan lagi sebelah mata, tapi tutup matanya. Yu'ta bihi yaumul kiamah, didatangkan di hari kiamat wa min ahli jannah dia termasuk apa penduduk surga Allah fayugmas fil jannah ghamsa kemudian dicelupkan di dalam surga sekali celup dan diangkat fayaqul hal ra'aita syarran qad hal marra bika bu'sun qad pernahkah kamu merasakan kesulitan pernahkah kamu menderita di mana di dunia? Qala la ya Rabb. Tidak ya Allah. Sekali celup dia melihat kenikmatan surga, dia lupa semua penderitaan di dunia. Fa anta ayyuhal mu'min ayyuhal akhal karim. Kalau kita susah di dunia, kita menderita di dunia, maka ingat ada kenikmatan sekali celup semua apa? Hilang. Sekali klik langsung delete semua, delete permanen. Hilang semuanya. Fanahnu alal islami wa sunnah. Kita yang di atas Islam. Dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa tujuan kita? Al jannah wal bu'd anin nar. Kita bertahan dicela oleh manusia, kita bertahan berbeda warna menurut mereka dalam bahasa mereka. Padahal warnanya sama Islam. Cuma mereka kurang mewarnai diri dengan Islam sehingga warnanya nggak jelas. Warnanya nggak jelas. Taruh berbeda warna kita, menurut istilah mereka dalam tanda petik, ya. Kita bertahan seperti ini, tujuannya surga. Fa anta ayyuhal akhkarim, al-kabir al-ab, yang sudah tua ataupun yang masih muda, karena kematian kita nggak tahu. Jangan kita tukar al-Islam dan sunnah, kemudian kita ganti dengan apa? Sebab kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Wa hadis Abi Hurairah dalam hadis Abi Hurairah Rasul menyebutkan kenikmatan surga dengan sedikit rinci-rincian, dirinci tapi sedikit. Hanya Rasul meringkas dan Rasul u'tiya jawami'ul kalim. Rasulullah diberikan apa? Jawami'ul kalim. Kata Rasul yunadi munadin fil jannah. Ada nanti seorang yang memanggil dalam surga Allah Ya ahlal jannah innalakum antasihu falatasqamu abada. Wahai penduduk surga. Kalian akan sehat dan tidak pernah sakit. Wa antahyaw falatamutu abada. Dan kalian akan hidup kekal. Tidak ada akan hidup kekal dan tidak akan meninggal. Wa antashibbu falatahrumu abatahrimu abada. Dan kalian akan tetap muda. Tetap awet awet muda tidak perlu operasi plastik. Tetap awet muda yang sudah tua akan dikembalikan pada usia Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Isa. Saat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalam bentuk bentuk wajah-wajahnya Nabi Allah Adam alaihissalam wassalam. Jadi jangan khawatir yang sudah tua, insyaallah muda. Insyaallah Wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada. Dan kalian akan bernikmat-nikmat di dalam surga Allah. Ya, kalian tidak akan merasakan kesulitan dan penderitaan sedikit pun. Fadzalika qaulu ta'ala wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan disitulah akan disampaikan demikianlah kalian mewarisi surga Allah Azza wa Jalla dengan sebab ya Kalian mendapatkan rahmat dengan sebab kalian telah beramal seperti yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Hadhihi ni'am, kenikmatan-kenikmatan ini ayuhal ikhwah disebutkan oleh Allah mujmalan wa mufassalan fil Quran demikian pula ahadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa a'zam tilka ni'am ni'am al jannah ya yang paling mulia, yang paling agung kenikmatan surga adalah an-nadrah, nazar ila wajhillah, melihat wajah Allah ya dan ihlal ridwanillah. Allah Subhanahu wa taala halalkan keridaannya. Allah ridha dan tidak pernah lagi akan murka kepada kita. Fajami'un ni'am, semua kenikmatan surga ya dibawa kenikmatan nazar melihat kepada wajah Allah Azza wa Jalla. Coba kalau antum dulu waktu masih uh, pengen mau menikah. Kalau antum nazar kemudian calon istri itu pas. Pas bukan wajahnya pas-pasan. Pas karena wajahnya lebih di hati antum. Kira-kira antum semalam tidur tidak? Mungkin kalau tidur antum akan bermimpi. Hada hub hubbun li ghairi aslan. Kita mencintai dia, mencintai dia karena sesuatu yang lain yaitu wajahnya. Bukan lidati, bukan karena zatnya dia. Tapi Allah yang seperti ini saja menjadikan seseorang bisa tergila-gila. Bahkan dia bisa mengatakan cinta ditolak dukun bertindak. Hada majnun yang seperti ini gila. Lakin al-hubbu fillah Hub cinta kepada Allah adalah hubbu lidzatillah, cinta karena zat Allah azza wajalla. Sehingga tadi kenikmatan yang paling besar adalah an-nazar liwajhillah azza wajalla. Ya, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara dan menjelaskan kenikmatan surga dia pembahasannya panjang ya dan kita dagangannya sedikit berbicara tentang keluasan surga makanan surga minuman surga al-hurul ain sifat-sifat bidadari di dalam surga uh, bumi lantai surga langit-langit surga kita nggak mampu bidaatuna muzjah ya barang dagangan kita sedikit oleh karena itu, ana insyaallah akan membaca apa yang disebutkan dalam Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab Al-Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Antum bisa baca sudah ada terjemahannya. Insyaallah kita anggap murojaah. Karena ayuhal ikhwa banyak menyebutkan surga itu tasliyah, hiburan bagi kita. Tasliyah, hiburan bagi kita ya di kehidupan yang dia ini kehidupan keras ya kehidupan yang bisa menjadikan hati seseorang itu keras mengeras dan menjauh dari apa al-Islam terlebih inda talatumi amwajil fitan saat gelombang fitnah ini tidak pernah berhenti memukul kita wa ini ni'amil jannah penyebutan kenikmatan surga tasliatan lana sebagai penghibur bagi kita dan membesarkan harapan kita mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk penghuni surga dan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ana baca insyaallah mudah-mudahan waktunya cukup. Namun sebelum mana baca, ada pertanyaan. Oh, antum bertanya terus. Nah, bas. Rasulullah ingin menyampaikan faedah Rasulullah bertanya. Dalam hadis sudah kita sebutkan. Kaifa taqulu fi salatik? Apa yang kamu sebutkan di dalam salatmu? Kira-kira di dunia ini, ayo ikhwah yang sudah tua, yang sudah beruban. Kalau yang masih muda, ya, ya saya termasuk insyaallah masih muda Killatut tajarub, masih sedikit apa? Pengalaman yang sudah tua. Kira-kira kenikmatan di dunia ini yang paling besar, kenikmatan dunia ya, bukan kenikmatan din. Bukan kenikmatan dinul Islam. Kenikmatan yang paling besar yang antum merasakan dalam kehidupan dunia ini apa? Indal ah. Afwan, bukan ya. dengan hormat anak bertanya. Kira-kira apa? Kalau enggak, kalau malu menjawab, ya Anda menjawab sendiri. Anda pernah bertanya kepada seseorang yang sudah tua, waktu itu usianya sekitar mendekati 90 tahun. Kebetulan anak sendiri bersama beliau di masjid. tu, anak ujarib, anak ingin mencoba membuktikan apa yang disebutkan oleh para ulama kita. Masak tuh anak pegang tangannya. tadi pakai bahasa Ambon. Antum kira-kira dalam kehidupan dunia yang nikmat yang paling antum impikan apa? Kata dia dua. Yang pertama makan dan minum. Dengan sebab itu manusia saling membunuh. Ya tidak. Orang bunuh membunuh, ya sikut menyikut, banting membanting disebabkan apa? Al-aqlu syarab. Yang kedua, dia bilangnya begini. Terus dia mungkin karena dia anak saya berjenggot kata dia antum tahu tidak dalam Al-Qur'an ada ayat yang bisa menjawab <laughs> Hadhihi ni'am ayuhal ikhwa Yaqulu ulama'una kullu ni'amid dunia setiap semua kenikmatan dunia ini adalah ni'am la yatajawazu syibr. Kenikmatan yang dia tidak apa? Lewat sejengkal. Sering kita sebutkan. Hadihi ni'am yang disebutkan orang tua ini dan di, di, diakui olehnya. An-ni'am la, la yatajawaz hadihi. Dia tidak lewat ini. Antum coba mengukur. Antum makan, minum, merasakan manis, pahit, asin, semuanya. Asam, semuanya itu sampai di sini. Antum ukur? Lewat tidak? Dan antum ukur punya antum. tajawaz hari antum porno. La. Al-haq inna Allah la yastahi anil haq. Bikalamin kita berusaha untuk mencari alfad yang dia apa? La ba'sa bihi. La ba's, la ba's. Fihi syai' tapi la هذه النعم كلها لا يدور أيها الإخوة لا يتجاوز هذه oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan banyak kenikmatan surga berputar dalam dua ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kenikmatan surga berputar pada dua ini. Lesh, kenapa? Tusawwiquk membangkitkan kerenduan kamu ayuhan mukmin untuk apa? Mendapatkan dua nikmat yang lebih sempurna ketika kamu masih di dunia. Antum di dunia begini bertahan satu jam sudah jos. Dia di, di dalam surga Allah kata Nabi alaihi dalam hadis Anas indal Imam Tirmizi yu'tal mu'minu fil jannah kuwatu kadha min al jima'. Hadar Rasul dengan lafaz sorry jima' yu'ta kuwat mi'at rojil. diberikan kekuatan seratus lelaki bukan seratus lelaki yang begini ma'ruf fahadhi ni'am ayuhal ikhwa jami'uha yadur dia semuanya apa berputar pada dua itu dan tidak melewati apa siber satu jengkal ukuran jengkal kita sendiri Wa ma'adzalik bersama dengan itu ayuhul ikhwah hadin yam inqata anka idza mutta 'alal kufur. Kalau kita meninggal di atas kekafiran kepada Allah, nikmat ini hilang dan tidak akan kembali. Tapi kalau kita meninggal insyaallah di atas iman, di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan disempurnakan oleh Allah dan akan dilipat gandakan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yaqul Ibnu Al-Qayyim rahimahullah أما بعد setelah beliau menyebutkan مقدمة يقول أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلق خلقه عبثا ولم يتركهم سدى بل خلقهم لأمر عظيم وخطب جسيم عرض على السماوات والأرض والجبال فأبينا وأشفقنا منه إشفاقا ووجلا وقلنا ربنا إن أمرتنا فسمعا وطاعة وإن خيرتنا فعافيتك نريد لا نبقي بها بدلا Allah Subhanahu wa taala mencipta makhluk bukan abas wala sudah, tanpa tujuan, sia-sia. Bahkan Allah cipta mereka anak berusaha meringkas biar enggak menterjemahkan dengan meringkas. Bahkan Allah cipta mereka untuk perkara yang besar, yang agung, yang mana perkara tersebut ditawarkan kepada langit dan bumi dan juga gunung, maka mereka enggan untuk mengambilnya. Karena mereka takut, bahkan mereka mengatakan, "Ya Allah, kalau tawaran ini adalah perintah darimu, maka kami akan mendengar dan taat. Tapi kalau tawaran adalah sebuah pilihan, maka kami tidak tidak akan mengambilnya. Kalau kamu menawarkan hadal amrul adim untuk kami memilih, maka kita memilih tidak. Wahamalah al-insan, wahamalahul insan. Maka dipikul oleh manusia ala dha'fihi wa ajzi. Bersamaan dia itu lemah, ya. Dari memikul tawaran tersebut waba'a bihi ala zulmihi wa ja'lihi fa'alqa aktsarun nasil hamla an dhuhurihim lishiddati mu'natihi alaihim maka kebanyakan manusia mereka meletakkan tawaran tadi dari punggung-punggung mereka setelah mereka mengatakan mampu dan bersedia untuk memikulnya dikarenakan di disyiddati mu'natihi kerasnya kesusahan tersebut dan beratnya amanah itu Fasahibud dunya suhbatal an'am sa'imah. Maka kebanyakan manusia mereka menemani dunia ini sebagaimana hewan-hewan ternak yang digembalakan. La yanzurun fi ma'rifati mujidihim. Mereka tidak memperhatikan untuk mengenal siapa yang mencipta mereka wa alaihim dan mereka tidak memperdulikan hak zat yang mencipta mereka wala fil muradi min ijadihim wa ikhrajihim ila hadhihi dar dan mereka tidak memperdulikan maksud dari mereka dicipta dan untuk apa mereka dikeluarkan di dunia ini allati hiya tariqun wa ma'bar ila daril qarar yang mana dunia ini negeri ini merupakan jalan wa ma'bar dan tempat persinggahan menuju negeri yang qarar yang abadi wala yatafakkaruna fi qillati maqamihim fid dunya al-faniyah dan mereka tidak pernah berpikir tentang sedikitnya mereka tinggal di dunia ini dunia yang dia fani akan sirna wa sur'ati rahilihim ilal akhirah dan cepatnya mereka berlalu meninggalkan dunia menuju akhirat yang baqiyah wala syak ayuhal ikhwah dunia ini dia sur'ah cepat. Yang sudah tua sekarang coba antum ingat. Ya, berapa lama antum hidup di dunia? Antum akan menjawab kayaknya baru kemarin. Artinya yang sudah lewat itu cepat. Faqad malakahum ba'ithul hissi wa ghaba anhum da'il aql. Kebanyakan manusia mereka dikuasai oleh ba'ithul his, pendorong his, yakni manusia dia lebih cenderung kepada sesuatu yang dia itu nyata dipegang olehnya, dikejar olehnya. Wagobahum da'il akal dan hilang akal mereka, pendorong akal hilang. Atau dengan kata lain manusia dia lebih mengejar materi daripada sesuatu yang gaibi. Lebih mengejar apa materi dunia daripada perkara gaib. Apa perkara gaib? Yaitu surga dan an-nazar ila wajhillahi subhanahu wa ta'ala al ghaflah dan mereka diliputi oleh al-ghaflah kelalaian wa al amanil batilah dan mereka ditipu oleh angan-angan yang batilah angan-angan yang rusak oleh syaka ikhwah angan-angan manusia ini dia seperti kita berlayar di lautan bebas tidak ada daratan kalau dari sini kita menyangka ufuk sana ada harapan ada daratan Sampai ke sana kita lihat jarak laut yang sama dengan yang pertama. Oh jangan-jangan di sana ada. Ke sana sama juga. Muncul ufuk yang sama. Terus seperti itu amani. Seperti itu hayalan manusia tidak akan berhenti. Sampai dia wafatul ajal. Sampai dia didatangi oleh malakul maut. Wal khida'ul kadibah. Faqada'um tulul amal. Mereka ditipu oleh panjangnya angan-angan Warana ala qulubihim su'ul amal. Dan hati mereka dikotori oleh buruknya amalan mereka. Fahamum fi ladzati dunya wa syahawati nufus. Kaifa hasalat husuluha. Wa min ayyi wajhin lahat akhaduha. Subhanallah. Maka hammuhum obsesi mereka adalah kelezatan-kelezatan dunia dan syahwat-syahwat jiwa Mereka tidak peduli bagaimana mereka menghasilkannya. Ketika nampak bagi mereka maka mereka mengambilnya. La yubali halal atau haram. Tidak peduli halal ataukah haram. Idza bada lahum hadzun min ad-dunya bi akhiratihim taru ilaihi zurafat wa wihdanan. Wa idza urida lahum ajlun min min ad-dunya lam yu'assiru alaihi sawaban min Allah wala ridwana. Jadi kebanyakan manusia ayuhul ikhwah dan mudah-mudahan kita tidak termasuk dari golongan mereka. Ya, ketika nampak kilatan dunia mereka langsung mengajarnya. Nampak mereka ngambil dan mereka tidak pernah lagi mau berpikir tentang thawab ya pahala dari Allah dan mereka tidak memperdulikan keridhaan Allah azza wajalla. Wal ajabu kullal ajab min ghaflatin min lahadatihi ma'dudatin alaihi وكل نفس من أنفاسه لا قيمة له إذا ذهب لم يرجع إليه فمطايا الليل والنهار تسرع به ولا يتفكر إلى أين يحمل ويسار به أعظم من سير البريد ولا يدري إلى أي دارين ينقل dan sangat mengherankan ya akan kegoflahan lalainya manusia min lahazatin ma'dudah disebabkan lahazat waktu-waktu yang bisa dihitung hidup di dunia ini dia ayuhal ikhwah dia ayamun ma'dudah tarahal min ad-dunya bizadin min at-tuqa fa umruka ayamun wa hunna qala'il umur-umur kita di dunia ini dia apa sedikit dia ayam qala'il ya setiap bertambah umur kita maknanya berkurang bagian kita dari dunia ini bertambah umur, jatah kita di dunia berkurang. Dia lupa ya dengan disebabkan dunia tadi dalam keadaan dia itu digiring dengan cepat. Kendaraan malam dan siang bergerak bergerak bersamanya dengan cepat. Dalam keadaan dia tidak pernah berpikir kemana dia dibawa dan di negeri mana dia akan ditempatkan. Dia tidak peduli apakah di surga ataukah di dalam neraka Allah Azza Jalla. Kenapa? Li'annahu ghafil. Karena dia ditimpa kelalaian. Faidah nazala bihil mautu istadda qalaquhu. Maka jika datang kepadanya kematian, rasa kalak kerisauannya semakin kuat li kharabi karena dia akan binasa. wadhahabi ladzatihi karena akan hilang kelezatannya la lima sabak min jinayatihi wa salafi min wa salafa min tafritihi حيث لم يقدم لحياته فإذا خاطرت له خطرة عارضة لما خلق له دفعها باعتماده على العفو وقال قد أنبئنا أنه هو الغفور الرحيم وكأنه لم ينبأ أن عذابه هو العذاب الأليم Ini Ibnu Qayyim bercerita tentang kebanyakan manusia Ketika turun kepadanya kematian maka kerisauannya itu semakin kuat. Dia risau bukan karena dosa yang telah dia lakukan, bukan. Bukan karena ketaatan yang dia tinggalkan, yang tidak dia amalkan, bukan. Dia bukan risau karena itu. Ya. Tapi dia risau dikarenakan dunia yang akan dia tinggalkan. Dia risau karena dia akan binasa dan dia risau karena apa akan meninggalkan dunia. Coba antum perhatikan ada sebagian orang mau sakit inda sakaratil maut yang dia tanya bagaimana perusahaanku. Huwa fi firashil maut washtadda bihil marad. Dia di atas firashil maut di rumah sakit itu. Di sini impus. Ya, di sini datang laporan perusahaan dia masih sempat melihat. Istadda bihil qalaq dia masih risau pada dia di penghujung apa? Di penghujung kehidupan dunia dia akan melangkahkan kakinya dalam gerbang al-akhirah. Tatkala datang bet, apa namanya? bisikan bahwasanya kamu dicipta untuk beribadah kepada Allah, maka dia akan menolaknya dengan keyakinan tidak mengapa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Muda foya-foya, tua, kaya raya, mati, dipikirnya surga itu milik bapaknya. يقول أن يقول القدوم وكثر من الذنوب ما استطعت فإن القدوم على الكريم perbanyak dosa tidak mengapa Wong nanti kita datang kepada zat yang dia itu maha pengampun, maha dermawan. Seakan-akan dia lupa bahwasanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal azabul alim." Beritakan kepada hamba-hambaku bahwasanya saya memang Maha Pengampun. Huwal ghafurur rahim. Tapi ketahui pula wa anna adzabi huwal azabul alim. Siksaku adalah siksa yang sangat keras dan pedih. Walamma alim al-muwaffaqun berpindah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan adapun orang-orang yang diberikan taufik, tatkala mereka mengetahui untuk apa mereka dicipta. Rafa'u ru'usahum fa alamul jannah qad rufi'a lahum. Tatkala mereka sadar untuk apa mereka dicipta dan insya Allah semua yang di sini sadar untuk apa kita dicipta. Al-aqil labu dan yatafakkar. Orang berakal harus dia berpikir dari mana dia dan untuk apa dia di dunia dan kemana dia dari pergi meninggalkan dunia. Al-Muwaffaq lamma alim dia mengangkat kepalanya fa idza alamul jannah qad rufi alam dia melihat bendera surga sudah apa? Sudah diangkat untuknya bendera surga. Yani nahnu insyaallah muwaffaqun yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla kita meniti al-Islam dan sunnah ini karena apa? Karena nahnu na'taqid hunaka alam al-jannah Ada bendera surga yang Allah Subhanahu wa taala tancapkan agar kita berjalan kepadanya. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu عند البخاري dan Muslim يقول أنس غاب عني bahwasanya pamanku antum insyaallah sudah pernah mendengar ghaba ammi Anas ibn Nadar bahwasanya pamannya yang namanya juga Anas ibn Nadar Anas itu Anas ibn Malik ibn Nadar an qitali Badr an qitali Badr dia apa namanya tidak ikut perang Badr. Faqala li Rasulullah ya Rasulullah Gibtu an qitalin qatalta fihi musyrikin. Saya tidak sempat ikut pertempuran yang mana kamu berperang padanya melawan orang-orang musyrikin. Kemudian kata dia lain lain la innallaha ashadani qitalan kalau seandainya Allah berikan kesempatan bagiku untuk menghadiri pertempuran maka Allah akan melihat ma'asna, apa yang akan saya perbuat? Ini siapa? Sahabi Anas ibn Nadhr. Falamma falamma kana qital qital Uhud. Tatkala terjadi pertempuran Uhud, wankashafal muslimun dan kaum muslimun kisahnya ma'ruf ya sebagian para sahabat mereka e, melanggar perintah Rasul dan terjadi apa? Al-hazimah. يعني tercerai berai inkashafal muslimun taqaddama taqaddama hada Anas ibn Nadhr Anas ibn Nadhr maju dan dia mengatakan Allahumma inni abra'u ila ilaik mimma tala fa'ala haula yani ashaba ya Allah Allahumma inni a'tazir ilaik ya Allah saya meminta uzur kepadamu akan apa yang diperbuat oleh teman-temanku yani uzur. Wa abra'u ilaika ya Allah mimma sana haula dan aku berlepas diri ya Allah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang ini ini musyrikun. Summa taqaddam kemudian dia maju wastaqbalahu Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian dia di uh, datangi dihampiri oleh Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini syekh tokoh dari kalangan Al-Ansar. Ada dua Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin siapa? Fastaqbalu Sa'ad bin Mu'ad faqala ain? Kemana kamu ya Anas bin Nadar? Di saat manusia mereka berlari, mundur kok kamu maju? Kata dia al-jannata al-janna wa rabbil ka'bah inni ajidu riha min duni Uhud. Kata dia, ya Sa'ad, surga. Wa Ka'bah dan demi Tuhan Ka'bah. Sesungguhnya saya mencium bau surga di kaki gunungnya Uhud. Kata para ulama, dia mencium bau surga hakiki. Mencium apa? Bau surga hakiki. Dicium memang bau surga olehnya. Makanya dia maju tanpa apa? Peduli al janna wa Rabbil Ka'ba. Inni ajidu riha duna Uhud. Saya mencium bau surga di kaki gunungnya Uhud. Fataqaddam. Kata saat kepada Rasul, Ya Rasulullah, ma astati ma, ma, ma sana. Saya tidak mampu melakukan apa yang dilakukan oleh Anas ibn Nazar. Anas ibn Nazar. Qala Anas, mereka mendapati dia, bahwasanya dia telah terbunuh wa wajadna fihi bid'an wa sab'in kita dapati 70 lebih ta'natan birumhin ta'natin birumhin atau darbatin bisayfin atau ramyatin bisahmin imma tusukan tombak atau tebasan pedang atau dikarenakan apa anak panah yang melukai Anas ibn Nadar. Hadal muwaffaq muwafak saat dia mengangkat kepalanya dan mencium bau surga takadam. Dia apa? Berusaha. Warufi'a fasam fasammaru ilaihi. Maka mereka bersungguh-sungguh menuju bendera surga tersebut. Wa idha siratuhal mustaqim. Maka mereka pula mendapati siratul mustaqim. Jalannya surga yang mustaqim. Qad Yang sudah apa? jelas bagi mereka. Fastaqamu alaihi maka mereka beristiqamah di atasnya. Maka mereka berusaha untuk istiqamah di atas jalan surga. Wara'u min a'zamil ghubun bai ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar fi abadin la yazul wa la yanfad bi subabati 'aishin. Maka mereka melihat yang namanya al ghaban Ghaban itu adalah kalau antum kita antum belajar fikih ada namanya rojul maghbun. Seseorang yang ditipu di dalam apa? Jual beli. Ini Mike harga di pasaran itu misalkan 5000. Kemudian dia datang kepada tajir yang lisannya itu mufawwah. Mulutnya itu mufawwah mufawwah. Mufawwah itu berbusa. Maksudnya apa? Pandai. Dia menghiasi dagangan ini sampai dia menjual 50 ribu. Padahal di tempat lain jualnya apa? Ini magbun namanya ini. Rajul magbun. Rajul apa? Magbun. Orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah, mereka menganggap al-ghabun penipuan itu adalah ketika dia menukar menukar kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terbetik. Ditukar dengan subabatu aisin. Ditukar dengan apa? Subabatu aisin. Subabah itu kalau kita menuang air kemudian tetesan-tetesan terakhir namanya apa? Subabah. Ini adalah sebuah penipuan menjual kita membeli subabah kita tukar dengan kenikmatan yang belum pernah kita lihat. Atau dengan kata yang lebih mudah kita menukar kenikmatan yang dia ada awalnya tidak ada akhirnya dengan kenikmatan yang tidak melebihi apa? sejengkal. Ini sebuah kerugian yang besar. Innama huwa ka'adghasi ahlamin yang mana subabatu aish kehidupan dunia ini dia seperti seperti bunga tidur. Seperti mimpi. Masyubun bin nagsi mamzujun bil ghasas. In adhaka qalilan abka kathira. Ya. Kerugian dia menukar kenikmatan yang panjang tadi dengan sesuatu yang campur dengan penderitaan yang tercampur dengan kesusahan, dia tukar dengan sesuatu yang jika dia tertawa dikarenakannya, maka menangisnya itu lebih apa? Lebih panjang. Kenikmatan dunia ini tertawa sedikit, menangis apa? Panjang. Ya khatibat dunya daniyata innaha syarakur roda wa qararatul akzari darun mata ma adhakat fi yaumiha abaqat gadan tabban laha min dari. Dunia ini Hari ini kita tertawa, besok kita menangis. Hari ini kita bersedih, besok kita apa? Bergembira. Hari ini kita sehat, besok kita sakit. Sedangkan kenikmatan surga kata Rasul, "Innalakum antasifu tasihu fala tasqumu abada wa antahyu falatamutu fala tamutu abada wa an tashubbu fala tahrimu abada wa an tan'amu fala tab'asu abada." Ditukar dengan kenikmatan maka inilah sebuah apa? kerugian. waktunya kayaknya nggak cukup karena ringkas وإن سر يوما أحزن شهورا آلامه تزيد على لذاته wa adhafu masarratihi. Kesedihan di di dunia ini dia lebih berlipat ganda dibanding kegembiraannya. Walahu makhawifun wa akhiruhu muta'alafun. Faya ajaban min safihin min safihin fi surati halimin. Maka sungguh sebuah keheranan, kebodohan yang dibungkus dengan apa? Sebuah kepintaran yakni orang yang dia itu menampakkan jual beli tapi dia bodoh itu tadi dia tertipu tadi dia menyangka barangnya bagus padahal tidak tidak berharga sebenarnya wa ma'tun fi mislahil aqil dan orang yang tidak berakal pada kulit orang yang berakal athar al hadd al fani al khasis al hadd al baqi an nafis wa ba'a jannata 'arduha As-samawatu wal ard bisijnin dayyikin baina arbabil ahad. Dia yang tertipu adalah dia yang menukar surga yang luasnya seluas langit dan bumi dengan penjara yang sempit. Baina arbabil ahad wal baliyat wa masakin thayyibah fi jannati adn tajri min tahtiha al-anhar bi a'tanin dayyiqah dan dia yang tertipu adalah dia yang menukar surga taman-taman surga dengan atanin dayyiqah, dengan kandang-kandang yang sempit. Surga yang luas dia tukar dengan apa? Tempat yang sangat sempit. Akhiruha kharab wal bawar wa abkaran uruban atraba dan dia tipur dia dia tukar ya abkar abkar itu perawan itu surga tadi apa hurul ain. Dia tukar abkara para perawan yang uruban atraba ka'annahun ka'annahunna liyaqut wal marjan. Allah Subhanahu wa taala mensifati hurul ain dalam Al-Qur'an fi ayatin adida dalam ayat ayat yang banyak. Dinamakan hurul ain, hurul ain ini dinamakan hurul ain bidadari dinamakan hurul in li libayadiha wa jamaliha wa husni ainiha. Coba wanita menurut antum dan insya Allah semua paham wanita yang cantik seperti apa? Al-bayad putih. Yaqulun nas al-bayad nisful jamal. Putih itu sebagian dari setengah dari apa? keindahan, kecantikan. Al-bayad wal jamal wa husnul ain putih, cantik, wahusnul ain dan matanya itu indah. Dinamakan hurul in karena itu. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Kata Imam Ibnu Qayyim abkaran uruban atraba. Abkaran yani bikr selalu setiap suami mendatangi dia, dia mendapati dia dalam keadaan apa? Bikr. Wakawaib dan dia uh, hurul ain kawaib. Kawaib itu bentuk ini ya, pernah mana sebutkan. Bentuk ini ya seperti kaab. Kaab itu mata kaki yang bagian luar sini. Paham ya? Seperti kaab yulsak, seperti mata kaki yang ditempelkan. Insyaallah antum paham. uruban dalam keadaan urub ay la ya, la ya'sikna illa azwajahunna dia tidak mau kecuali kepada suaminya kalau wanita-wanita di dunia fajirat ya yang fajirah punya suami punya juga apa simpanan Na'udzubillah min hadas kita berlindung dari jenis yang seperti ini abkaran wa uruban atraba yang sama usianya sepandan Ka'annahunna liyakutu wal marjan. Seakan-akan mereka adalah yakut dan marjan. Ini batu berharga, wallahu alam Anda belum pernah melihat apa itu yakut dan apa itu marjan. Biqaziratin danisatin sayyiatil akhlaq, musafihat, muttakhidatil aqdan. Dia tukar bidadari tadi dan bidadari ini kata Allah inna ansha'ahunna insha'a fajalnahunna abkara uruban atraba. Ini hurul in. Adapun nisaul mu'minat wanita-wanita mukminat yang di atas Islam dan sunnah sebagian ulama dan insyaallah itu yang rajih mereka merojikan al-mu'minat di dunia mereka fil akhirah afdal min al-hurul ain. Mereka lebih afdal daripada apa? Al-hurul ain lebih afdal dari sisi jamal, sisi kecantikan, wal bayad, putihnya dan juga husniha. yakni keindahan dan kebagusannya. Dia afdal. Nisa'ul mu'minat yakunna afdal, dia lebih mulia daripada apa? Al-hurul ain. Orang yang tertipu adalah orang yang menukar semua ini. Ya, wanita-wanita yang baik ditukar dengan jenis yang kotor, yang buruk akhlaknya, musafihat, yang berzina, wa muttakhidatil akhdam dan punya lelaki simpanan. وإنما يظهر الغبن الفاحش في هذا البيت يوم القيامة وإنما يتبين السفه بعيه ويوم الحسر والندامة إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفدا وسيق المجرمون إلى جهنم وردا dan hanyalah kerugian yang sangat faiz ini, yang sangat rusak ini akan nampak pada jual beli ini di yaumul qiyamah dan nampak pula bodohnya orang yang dia menjual atau membeli Yaumal hasri wan nadam akan nampak ketika hari ketika dia itu al hasr wan nadam itu yaumul qiyamah. Saat orang-orang bertakwa dikumpulkan kepada Ar-Rahman wafda. Ya, sebagai wafd, sebagai tamu Allah Azza wajal Sedangkan orang-orang musyrikun diseret menuju jahanam neraka Allah dalam keadaan hina. ونادى المنادي على رؤوس الأشهاد ليعلمن أهل الموقف من, أولي من أولى بالكرم من, من بين العباد dan akan memanggil orang yang memanggil ala urusil asyad di hadapan makhluk agar ahlu mauqif yaitu manusia mereka mengetahui siapa yang pantas untuk mendapatkan al-karam kemuliaan dan sebaliknya. Siapa yang tidak pantas mendapatkan kemuliaan. Fahum fi rawdatil jannah yataqallabun. Maka orang-orang dimuliakan oleh Allah, mereka di dalam kebun-kebun surga. Yataqallabun, mereka berbolak-balik dalam kebun surga. Wa ala asirratiha tahtal hijal yajlisun. Dan mereka duduk di atas asirrah, di atas dipan-dipan yang berada dalam kamar-kamar pengantin yang telah dihias. Wa 'alal furush allati wa min istabraq yattaki'un dan mereka bertelekan di atas furus, di atas tempat tidur yang mana perbandarinya adalah dari istibrak. Istibrak adalah uh, sutra yang tebal. Wabil huril ain amun dan mereka bernikmat-nikmat dengan hurul ain, bidadari surga. Sudah disebutkan tadi bahwasanya ar-rajul yu'ti quwwata mi'ati rajulin. Seseorang diberikan apa? 100 kekuatan lelaki untuk bernikmat-nikmat dengan hurul ain. Wa bi anwa'i thimar yatafakkahun dan mereka bersenang-senang dengan berbagai macam buah di dalam surga Allah Azza wa Jal. Nah, mutakallam al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, kemudian al-Imam Ibn al-Qayyim ayuhal ikhwa berbicara tentang uh, kondisi para penghuni surga. Naam, yang mana berputar pada kenikmatan tadi yang sudah kita sebutkan, immal akal ya makan atau minum atau tanaum bihuril ain bernikmat dengan hurul ain demikian pula al-libas pakaian-pakaian penghuni surga fa as-surga ayyuhal ikhwa sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin Allah siapkan bagi orang-orang yang yang bertakwa surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa dan surga ini ayyuhal ikhwa surga dia huffat bil makarih tidak ada surga itu enak labudda minal mujahadah harus dengan apa al mujahadah bersungguh-sungguh ya dengan al, al ilmu wal iman wal amal salih innal ladzina amanu wa amilus salihat كانت lahum jannatul الفردوس نزلا khalidina فيها la يبقون anha حولا ya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi tidak ada masuk surga sambil ongkang-ongkang kaki begitu tidak ada. Labud min al-ibadah wal mujahadah. Harus ibadah, iman, ibadah dan juga al-mujahadah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga al-jihad, mujahadatun nafs. Lihat bagaimana Anas ibn Nadhr dia bersungguh-sungguh menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersungguh-sungguh menuju surga Allah. Demikian pula hadis yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya al-muslim yujahidu nafsah wal kayyis man a'adda uddatah. Ya orang yang cerdas, yang berakal dia menyiapkan dirinya untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Wa al-safihul jahil yang jahil yang safi yatamanna 'ala Allah al-amani. Dia apa? Dia berangan-angan cuma berangan-angan tanpa tanpa dia berusaha. Ada Muadz bin Jabal, Muadz bin Jabal hadis ma'ruf hadis yang panjang. Kata Muadz kuntu ma'an Nabi fi safar. Suatu saat saya bersama Rasulullah di sebuah apa? Safar. Fakultu ya Rasulullah akhbirni an 'amalin yudkhilani al-jannah wa yubaidani an nar. Ya Rasulullah sampaikan kepadaku sebuah amalan yang akan memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari neraka Allah Azza wa Jal. Faqala Rasulullah qad sa'alta an azimin wa innahu layasirun liman yassarahu Allah. Kamu telah bertanya tentang perkara yang azim. Ya ini surga ayuhal ikhwa. Surga dia syai azim. Dia perkara yang besar, perkara yang agung dan mulia. Kita kalau memelamar wanita saja. Kalau wanitanya kaya, cantik. Kemudian kada sesuai dengan keinginan kita. Mahar berapapun diminta, kasih. Mau satu miliar, kasih. Ada orang menikah mahar satu miliar, gedung satu miliar, ya, harta satu miliar, nikah tiga bulan, istrinya lari meninggalkan dia. Wah, kayak anak mendengar langsung. Ibnuhu, bapaknya yang cerita. Mahar satu miliar, gedung satu miliar, harta satu miliar. Nikah tiga bulan istrinya apa? Hadi mar'ah. Wanita dunia yang dia kalau bangun tidur pagi nggak sikat gigi, ngomong sama antum. Tadfa amwal. Kita apa? Berani membayar mahal. Adihil jannah ini surga kata Rasulullah laqad sa'alta an azimin. Kamu telah bertanya tentang perkara yang besar. Wa innahu la yasirun liman Allah, Tapi dia itu mudah bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala apa? mudahkan. Fa anta ayyuhal akhil karim butuh kepada Allah disiri ilal jannah. Kita butuh kepada Allah untuk dibunahkan jalan menuju surga Allah. Wa hadhihi alladhi nahnu al'an alayhi Sekarang yang kita berada di atasnya Islam wa sunnah wa talabul ilmi aqrabu tariqin wa aysar tariqin ilal jannah. adalah jalan yang mudah yang dekat menuju surga Allah Azza wa Jal kata Rasul ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasumu ramadan wa tahujjul bait wa tahujjul bait Rasul menyebutkan apa arkanul Islam arkan al-Islam yakni hadhihi al-jannah la yunal illa bil Islam surga ini tidak digapai kecuali dengan apa Al-Islam. Kemudian Rasul mengabarkan berita ala ukhbir ala adulluka. Tidakkah saya tunjukkan kepadamu tentang kada wa kada? Sampai akhir hadis apa? Muadz bin Jabal menunjukkan surga butuh mujahadah, butuh al-mujahadah dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahiya yasirun liman yassaraha Allah. Wa surga wan nar ya surga al-jannatu wan nar surga dan neraka Allah ayyuhal ikhwah dia akrab min syirakina ali ahadina dia itu lebih dekat kepada kita daripada tali sendalnya kita lebih dekat yang membatasi kita antara surga dengan neraka Allah azza wajalla cuma nazatul ruh dicabut ruh dekat Fanasallallahu azza wa jalla mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika an-nar. Allah menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sebutkan bahwasanya zikru syai bididdihi min asali bil Qur'an. Menyebutkan sesuatu dan menyebutkan lawannya merupakan uslub metode apa? Al-Qur'an. Wa Allah Subhanahu wa taala kadzalik menyebutkan Eh, penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala eh, di dalam Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana al-jannah dia arduha samawati wal ard. Luasnya seluas langit dan bumi. Apa maknanya? Maknanya luas surga itu ayu wal ikhwah tidak bisa kita ukur. Yang bisa tahu luasnya cuma zat yang menciptanya. Jadi eh, apa namanya? Ungkapan seluas langit dan bumi itu adalah ungkapan sesuatu yang tidak bisa dilihat. Kinai orang Arab untuk mengungkapkan dia sesuatu yang tidak bisa diukur oleh kita. Sebagaimana mereka ketika eh, me, me, me, menyampaikan kepada kita Allah Azza wa Jalla menyampaikan kepada kita tentang abadiyah, keabadian surga dan neraka Allah Allah ibaratkan dengan kekalnya as samawati wal ard. Wa amma alladziina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma as samawati wal ard. Orang-orang yang di dalam surga bahagia, maka mereka kekal di dalam surga selama ada langit dan bumi. Jangan dipahami kalau langit dan bumi hilang, maka kenikmatan surga pun akan akan hilang. La. Mereka yu'abbirun al-Arab mengibaratkan keabadian dengan wujud samawati wal ard. Selama langit dan bumi ini ada, maka tetap akan apa? Kekal. Maksudnya ada syai-syai abadi. Kenikmatan surga dia sesuatu yang abadi. Demikian pula neraka Allah Azza wa Jal. Siksanya abadi dan luasnya tidak bisa diukur oleh oleh manusia. Luasnya tidak bisa diukur oleh manusia. Fakat akhraja al Imamu Ahmad Al-Imam Ahmad telah meriwayatkan di dalam musnadnya dan hadis yang disahihkan oleh Syekh Mukbir rahimahullah di dalam Jami' Sahih dari Mujahid kata Mujahid qala li Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas berkata kepada aku bertanya atadri masiatu jahannam tahukah kamu bagaimana luasnya jahannam Kultula saya mengatakan tidak kata Ibnu Abbas ajal benar La tadri. Wallahi ma tadri. Demi Allah kamu tidak mengetahui bagaimana luasnya apa? Jahannam. Kemudian Ibnu Abbas menyebutkan sebuah ukuran, sebuah hal yang itu bisa menjadi ukuran bahwasanya luas neraka itu tidak bisa dihitung. Kata Ibnu Abbas, inna ma baina syahmati udhuni ahli nar ila mankibihi masiratu sab'ina kharifa." Sesungguhnya jarak antara ujung telinga penghuni neraka Allah Azza wa Jalla ke mangkib hadi Apa ini? Pundak. Kalau pundak begini ya. Kesininya itu sab'ina kharifa. 70 musim kharif. Dalam setahun ada satu musim kharif. Ada empat musim dalam di dunia Arab satunya kharif. Kalau 70 kharif berarti 70 tahun. Jadi jarak antara telinganya penghuni neraka ke sininya itu 70 tahun perjalanan bil akdam. Orang berjalan dengan kaki tanpa berhenti selama 70 tahun itulah jarak dari sini apa? Ke sini. Tajri fiha audiyatud dam wal Ya. Sininya itu mengalir Audiah. Audiah itu sungai besar di antara dua bukit. Bukan satu wadi, tapi Audiah jam bentuk plural ganda. Banyak wadi di sini yang mengalir padanya itu darah dan kei, nanah. Itu berarti kalau sungai biasa saja itu menunjukkan sesuatu apa? Luas. lainnya ini audia. Jibal kullu dam wal qay. Ini baru syahma uduni uduni kepada apa? mangkit Terus bagaimana dari kaki dari kepala sampai ke kakinya itu baru satu penghuni. Wan naru darajat, sedangkan neraka itu dia apa? Darajat fa dia luas dan siksaannya neraka Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita eh, bayangkan dia fauq dia juga di atas batas di atas batas ambang khayalan kita dalam hadis Tirmidzi an Abi Hurairah indal Imam Tirmidzi dan juga disebutkan oleh Syekh Mukbir rahimahullah kata Rasul inna ghiladha jildil kafiri itsnan wa arba'una dhira'ah Sesungguhnya tebalnya kulit penghuni neraka Allah itu 40 zira, 40 zira itu hasta. Setiap kita, ayuhal ikhwah, setiap kita antum ukur sendiri. Satu zira antum itu dua, dua shiber, dua jengkal. Coba antum ukur. Pasti itu sama. Dia nggak akan mungkin meleset. Ukur punya antum. Satu zira itu dua dua jengkal. Kalau empat puluh zira berarti berapa jengkal? Empat puluh dua, delapan puluh empat. Antum coba ukur mungkin tebalnya itu dari sana sampai di sini mungkin. Itu baru tebal kulit penghuni jahanam. Wadir suhu ka Uhud, misal Uhud. Dirs giginya dia itu besar seperti gunung apa? gunung Uhud. Dirs wahid. Satu gigi besarnya seperti apa? Gunung. Wa majlisuhu baina Makkah wal Madinah. Kalau dia duduk tempat duduknya ini seperti Makkah Madinah hampir 500 km. Fahiya syai' azim. Ini satu dari penghuni apa? Neraka Allah. Surga yang nikmat seperti itu tapi eh, lawannya neraka seperti kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairah. Apa tujuannya? Yazuqul azab. Setiap masa kulitnya maka kami ganti dengan kulit yang lain. Kulit yang tebal tadi manusia ini ayuhul ikhwah. Coba kalau antum sayat sakit itu kita rasakan di mana? Kulit kan? Antum bakar Sakit itu di mana? Di kulit. Kalau sudah masuk daging, rasa bakar sakitnya aku berkurang. Karena di sini saraf. Kalau ada dokter, kalau anak keliru, tolong diperbaiki. Jangan dicatat, disimpan, nanti wah itu kesalahan kamu itu. Tolong dikoreksi dari sekarang. Rasa sakit itu di apa? Di paling keras itu di kulit. Kata Allah, kullama nadijat juluduhum Badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Setiap masa kulit mereka, maka kami ganti dengan kulit yang lain. Ada yang bertanya, terus apa dosa kulit yang baru itu? Oh, kulit baru nggak ada dosanya kok. Badalnahum juludan gairah. Ya akhi, memahami Al-Quran harus dengan pemahaman apa? Salaf. Memahami ahadis harus dengan pemahaman salaf. Juludan dinamakan kulit yang lain Dinamakan kulit yang lain itu dikarenakan ber, berubah sifat. Yang berbuat maksiat ini kulit di dunia. Ya, ketika di akhirat ia ya nafs kulit itu juga, cuman sifatnya apa? Berubah. Coba sekarang anak ini baik. Ini baik. Ada anak A, jangan kamu. A. wajar doa. Ada A, kecilnya baik setelah besar jadi penjahat kelas kakap. Kita akan mengatakan, ih kamu tidak seperti yang dulu. Ya tidak? Apakah dia berubah zatnya? Tidak berubah. Dia huwa hu, dia itu dia. Tapi kita mengatakan kamu nggak seperti yang dulu, kamu lain. Ya ini berubah apa? Sifatnya, sifatnya yang berubah. Wa illa huwa hu, dia sudah dia zatnya itu. Cuman sifatnya yang berubah. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghaira. Setiap masa kulitnya kami ganti yang baru. Apa tujuannya? Liyazukul adab. Agar dia betul-betul merasakan sakitnya siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadihin nar. Ini neraka Allah. Wa tilkal jannah. Dan itulah surga Allah azza wa jalla. Wal qayyi sulfatin. Urida lahu tariqan yang mempunyai akal telah Allah pampangkan dua jalan ini menuju surga ini menuju neraka Allah silakan pilih faman wajada ghayra rahmatillah barang siapa yang mendapati selain rahmat Allah azza wajal fala yalumanna illa nafsah maka jangan dia salahkan kecuali dirinya sendiri was'alallahu taufiqus sadad wa as'alullah an yuwaffiqana wa iyyakum wa an yudkhilana al-jannah wa yubaidana minan nar ويتغملنا برحمته وفضله وإلى هنا وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته